mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Allah Azza wa Jal juga berfirman terkait hal ini pada surat At-Taubah ayat yang ke-24 sebagaimana disampaikan oleh penulis yaitu firman Allah Azza wa Jal Qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم Katakan Wahai Nabi In kana aba'ukum Apabila ayah-ayah kalian Wa abna'ukum Dan anak-anak kalian Wa ikhwanukum Dan Saudara-saudara kalian wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian wa ashiratukum serta keluarga besar kalian wa amwalun iqtaraftumuha begitu pula harta benda yang kalian perolehnya wa tijaratun takhshawna kasadaha dan Perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat tinggal yang kalian telah meridhoinya, suka padanya. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Bila itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya wa jihadin fi sabilihi serta jihad di jalannya fatarabbasu maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih sehingga Allah Subhanahu wa taala datang dengan ketetapannya wallahu la yahdil qaumal fasiqin dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini juga sebagai ujian bagi kaum mukminin untuk membuktikan keimanan mereka. Kalau mereka orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengedepankan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya mengedepankan kepentingan agama daripada pribadi-pribadi mereka. Maka di sini datang atau turun ayat ini sebagai ujian dan sebagai pembuktian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada mereka orang-orang yang beriman. Ya. In kana abaukum, kalau ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian dan keluarga besar kalian. Bukan hanya itu, kalau juga harta benda kalian, perniagaan yang dikhawatirkan rugi, tempat tinggal yang sudah kalian senangi, kalau ini semuanya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul serta jihad fi sabilillah maka tunggulah ketetapan Allah. Nah, ancaman dari Allah Azza wa Jalla kalau ada orang-orang yang lebih mengutamakan hal tersebut daripada Allah dan Rasul dan syariatnya. Nah, kalau begitu ayat ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari iman kita kita yang mengaku beriman, kita yang mengikrarkan iman itu konsekuensinya apa? Mendahulukan Allah dan Rasulnya dan syariatnya daripada semuanya. Tentu ketika bertentangan, ya. Ketika bertentangan. Kalau tidak ada pertentangan, ya mereka ayah kita, anak kita, semuanya orang beriman, sama-sama kita beriman. Tapi ketika ada pertentangan di mana mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul Ya. Mana yang kita dahulukan? Orang yang beriman akan mendahulukan Allah dan Rasul. Mereka akan rela berpisah. Meskipun memang harus berpisah dengan orang-orang terdekat. Ya. Mereka akan lakukan demi terwujudnya iman demi melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Seperti yang tadi kita singgung, hijrah itu salah satu bukti. Ya. Mereka diperintahkan hijrah. Konsekuensinya harus berpisah dengan karib kerabat dan orang-orang terdekat. Kalau sebelum hijrah mereka masih di Makkah. Sekalipun akidah berbeda, mereka masih hidup satu kampung. Tapi ketika datang perintah hijrah, mereka mesti berpisah. Mereka yang beriman dan sungguh-sungguh beriman rela meninggalkan semuanya. Karib kerabat mereka tinggalkan, orang-orang terdekat mereka tinggalkan. Perniagaan mungkin di Mekah punya dia tinggalkan. Harta benda mereka tinggalkan. Yang dibawa seadanya. Yang bisa dibawa dibawa, yang tidak tinggal. Ya. Tempat tinggal, rumah mereka juga mesti tinggalkan. Nah, peristiwa hijrah ketika itu betul-betul menjadi ujian seperti yang terdapat dalam ayat ini. Mereka mesti meninggalkan semuanya itu. Dan mereka lakukan dalam keadaan di Madinah belum punya saudara. Belum punya rumah. Belum punya penghasilan. Perniagaan belum punya. Harta juga belum punya. Tapi mereka lakukan semuanya demi mendahulukan cinta mereka kepada Allah dan Rasul dan agama ini. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Terbukti iman mereka melalui berbagai ujian. Kalau kita perhatikan ujian keimanan Nabi dan para sahabatnya dari satu ujian ke ujian berikutnya, ya. Di Makkah disiksa tetap kokoh. Dicaci maki tetap kokoh. Terus sampai datang ujian hijrah. Tetap kokoh Sampai di Madinah datang ujian perintah perang, tetap kokoh. Dan seterusnya sampai betul-betul mereka lulus di berbagai ujian. Memang orang-orang yang terpilih mereka. Umat yang terbaik ya, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kalau itu cerita para sahabat Ya, sekarang tentu kita melihat diri-diri kita. Sejauh manakah iman kita kepada Allah dan Rasul? Ini salah satu barometer. Dengan ini kita mengukur. Kalau kita lebih cinta kepada karib kerabat kita atau mungkin anak istri kita sehingga kita meninggalkan perintah Allah dan Rasul walaupun mungkin dalam beberapa kondisi berarti iman kita masih belum kokoh karena kita lebih mendahulukan kemauan orang tua kita atau lebih mendahulukan kemauan istri kita atau lebih mendahulukan kemauan anak kita iman kita berarti belum kokoh ya, karena kita tergoda oleh permintaan-permintaan mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh-musuh bagi kalian. Maka hati-hati. Bagaimana anak istri kok musuh? Ya. Ketika mereka apa? Mengajak pada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya. Mereka menggoda, mereka mengajak, mereka meminta atau merengek-rengek untuk kita lakukan sesuatu yang ternyata itu adalah bertentangan dengan agama Allah. Kita jatuh ya kita kalah dan kita mengikuti kemauan mereka nah jatuhlah kita padahal sudah Allah katakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum sesungguhnya nah, di antara istri dan anak kalian itu musuh bagi kalian hati-hati dalam kondisi seperti itu mereka menjadi musuh karena itu nah terbukti pula di sini ya dalam ayat ini berarti dia lebih mendahulukan mereka daripada Allah dan Rasul. Kalau itu kata Allah, ahabba ilaikum lebih kalian cintai dan lebih kalian cintai daripada yakni Allah dan Rasul dan jihad, fatarabasu tunggu ketetapan Allah. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Berarti orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang fasik. Allah tidak akan beri petunjuk kepada mereka. Nah, ini godaan bagi kita semuanya. Ada kalanya orang tergoda dengan tadi karib kerabat, ada kalanya tergoda dengan ini. Tijarah takhshawna kasadah. Perniagaan yang kalian takuti kerugiannya. Ini perniagaan sudah seperti ini, ya usaha yang besar dia nggak tahu kalau itu usaha yang haram datang ujian dia dapat berita bahwa usaha kamu ini usaha yang haram sekalipun sudah sebesar ini engkau mesti meninggalkannya kenapa ini riba ini judi ini makan harta manusia dengan cara yang batil atau ini ada unsur penipuan, ini ada unsur ini dan itu. Datang ujian ini. Nah, bagaimana sikapmu? Relakah meninggalkan usaha yang haram? Tijarah tahshawna kasadaha, perniagaan yang kalian takuti kerugiannya. Bagi seorang yang betul-betul beriman dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami siap meninggalkan ini semua demi Allah. Demi mengikuti rasulnya, demi mengikuti ajaran Allah. Kami lebih dahulukan sekalipun mesti meninggalkan usaha ini. Nah, ini lulus ujian. Tapi yang lebih Eh, cenderung kepada dunianya akan mempertahankan. Aduh, gimana? Saya mesti tinggalkan. Lalu saya mau usaha apa? Lalu mau makan apa? Lalu mau membayar utang bagaimana dan seterusnya. Akhirnya dia tetap melakukan usaha yang tidak lulus ujian. Imannya dipertanyakan dalam arti sejauh mana kesempurnaannya iman tersebut. Ternyata kurang membuahkan hasil. Begitu pula sebagian orang lebih mengutamakan masakin tardaunaha. Tempat tinggal yang sudah dia ridhai, dia rela. Ya, tinggal di satu tempat yang Masya Allah datang panggilan untuk melakukan suatu amal syariat. Kalau dulu di zaman Nabi misalnya datang panggilan perang melawan orang-orang musyrikin kafirin bagaimana saya ninggalkan rumah ini rumah sudah sebagus ini ya dengan isinya bagaimana mesti saya tinggalkan ujian dia pergi perang entah bisa pulang entah tidak ya kan entah kembali atau tidak ujian mereka para sahabat luar biasa Para sahabat luar biasa Semua rela mereka tinggalkan Demi Membuktikan iman mereka kepada Allah dan Rasul Nah ikhwanifidin rahimakumullah Sekali lagi Kalau para sahabat itu sudah Jelas bagaimana mereka Tinggal sekarang kita Ayat ini dan terkait dengan diri-diri kita Bagaimana kita mewujudkan iman kita kepada Allah dan Rasul Ya Bagaimana kita mewujudkan uh, syariat Allah Azza wa Jal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam hal ini tadi yang kita sebutkan bab mencintai orang-orang kafir. Kalau mereka kerabat kita sekalipun dan mereka kafir, kita tidak boleh mencintai mereka. Berbuat baik dalam urusan lahiriah boleh kalau mereka bukan kafir harbi tapi rasa cinta tidak boleh. Mereka orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Dalam ayat yang lain disebutkan yaitu pada surat Hud ayat yang ke-113. Allah Azza wa Jal berfirman wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar Wala tarkanu ila alladhina zalamu. Jangan kalian condong ila alladhina zalamu kepada mereka orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar sehingga neraka akan menyentuh kalian. Larangan untuk condong kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Banyak. Dan di barisan pertama mereka adalah orang-orang kafir, musyrik. Musuh-musuh Allah itu barisan pertama dari orang-orang yang zalim. Jangan kalian condong kepada mereka. Betapa jelasnya ayat ini. Fatamassakumun nar. Kalian bisa disentuh oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Apa maknanya? Condong kepada mereka ada beberapa penafsiran. Waqala Abu Aliyah, Abu Aliyah Ar-Riyahi seorang tabi'in mengatakan la tardau bi a'malihim. Jangan kalian ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka. Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. La tamilu ilaihim kullal maili fil mahabbah Jangan kalian condong kepada mereka sepenuhnya dalam rasa cinta walidil kalam dan kelembutan dalam berbicara wal mawaddah dan dalam berkasih sayang. Nah, tentu penafsiran-penafsiran ini penafsiran-penafsiran yang saling menjelaskan. Seperti diterangkan oleh para ulama, penafsiran-penafsiran yang seperti itu adalah Penafsiran yang semuanya bisa dibenarkan dan saling melengkapi karena itu adalah bagian dari keumuman makna al-mail atau ar-rukun, rasa condong. Oleh karenanya di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah semoga Allah menjaga beliau mengatakan farrukunu huwal mahabbah wal mail bil qalbi wa in qalla Ar-rukun kecondongan adalah rasa cinta dan kecondongan dengan kolbu walaupun sedikit wa in qalla sekalipun sedikit. Nah, Kemudian beliau juga mengatakan jadi la tamilu ilaihim biqulubikum bil mahabbah maka maknanya jangan kalian condong kepada mereka dengan rasa cinta kepada mereka dengan kolbu kalian. Wal mualah rasa loyal. Wal nusrah pertolongan, Wal dan dukungan. Nah, ini semua adalah bagian daripada rasa condong tadi. Jadi jelas ayat ini melarang kita untuk condong kepada mereka wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Seperti yang tadi saya katakan, ini mencakup semua orang zalim termasuk orang fasik, orang ahli bid'ah ya dan seterusnya semua masuk. Orang-orang seperti itu juga masuk dalam kategori alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Namun dalam pembahasan kita sekarang ya lebih khusus yang kita bicarakan adalah rasa condong kepada siapa? Orang-orang kafir, musyrik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi ayat ini sangat jelas kepada eh, atau dalam hal menerangkan ya larangan hal tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah Kita mesti mengingatkan ya kaum muslimin seperti yang tadi kita sebutkan di awal bab ini bahwa ternyata secara praktek banyak sekali muslimin yang condong kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Sepertinya mereka betul-betul terkesima dengan apa yang ada pada musyrikin. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah Jangan sampai hal itu terus ada di kalbu kaum muslimin yang bisa mengakibatkan loyal kepada mereka orang-orang kafir dan akibat buruk berikutnya adalah benci justru kepada dinul Islam. Sehingga sering kita dapati ada orang-orang yang pobi kepada Islam padahal dia muslim. Muslim tapi hobi sama Islamnya sendiri. Hmm, kalau saya Islam tapi saya Islam nasionalis misalnya. Hmm, ada orang yang ngomong begitu. Apa maksudnya? Jadi pokoknya ya sama semuanya juga nggak ada masalah. Hmm, ya, semuanya ini akhirnya mengarah kepada liberalisme dalam agama ini. Semua agama sama semua teman-teman kita, semua saudara-saudara kita, semua menuju kepada yang maha benar. Ya, dan seterusnya dari kata-kata yang mirip dengannya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah disayangkan ya. Karena tidak belajar akidah bagaimana keyakinan yang semestinya sehingga membuahkan keyakinan-keyakinan yang seperti itu Masing-masing menilai dengan perasaannya. Menurut saya, hemat saya, ya bagi saya boleh-boleh saja dan seterusnya. Loh, jangan begitu. Dalam dinul Islam kita sudah punya aturan apalagi bab akidah, bab keyakinan. Ya, Allah sudah melarang kita dengan larangan yang jelas untuk condong kepada mereka. Akidah Islam jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekali lagi urusan lahiriah, ya, perdagangan dan sejenisnya urusan lahiriah. Boleh-boleh saja seperti yang terjadi pada Rasul, tapi bab keyakinan, bab agama ya. Kamu punya perayaan agamamu, yaitu rayakan kamu sendiri. Itu urusan agama saya enggak mengikutinya dan saya tidak akan mengatakan selamat atas perayaanmu, perayaan Natal dan sejenisnya, tidak. Urusan agamamu. Jangan dipaksa saya mengatakannya. Dan saya secara akidah mengatakan tidak boleh. Bagaimana orang merayakan suatu perayaan dan bermaksiat kepada Allah saat itu mengagung-agungkan Tuhan selain Allah yang tadi dikatakan sebagai anak Allah kemudian kita katakan selamat. Selamat apa ini? Naudzubillah, naudzubillah sangat mengerikan. Urusan agama silakan, kamu urusan kamu. Saya juga punya agama dan saya juga punya hari raya dan saya tidak mengatakan kamu harus mengatakan selamat hari raya Idul Fitri. Gak usah. Tidak perlu, urusan agama sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Urusan kerja bakti, ayo bikin jalan sama-sama. Sosial. Ya. Itu urusan lahiriah. Mau berdagang silakan. Tapi rukun rasa condong kita kepada mereka tidak boleh. Nah, jangan sekali lagi bab akidah, bab keyakinan ya dicampur-campur tidak boleh Ikhwani fillah rahimakumullah di sana juga ada fenomena lain yang diingatkan oleh para ulama yaitu fenomena mudahanah apa itu mudahanah mudahanah adalah rela mengorbankan agama demi dunia. Ya, kurang lebih begitu. Kalau kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh ulama. Rela mengorbankan agama demi dunia. Ini mudahanah namanya. Dan ini banyak terjadi fenomena mudahanah ini di tengah masyarakat. Karena tidak enak dengan teman, itu teman saya. Itu tetangga saya itu family saya. Nah, nggak enak. Sudah saya ucapkan selamat dan seterusnya. Ya. Terpaksa menurut mereka. Padahal terpaksa dalam tinjauan agama nggak begitu. Itu bukan terpaksa, itu hanya tidak enak. Ya, atau mungkin kurang luas kalau orang Jawa dan seterusnya. Akhirnya mengorbankan prinsip agamanya demi tidak enak tadi. Demi kurang luwes tadi. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini namanya mudahana. Tidak boleh yang seperti itu. Tidak diperkenankan dalam Islam dan ini sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat waddu law tudhinu fayudhinun Surat Al-Qalam ayat yang ke-9, Al-Waqi'ah ayat yang ke-81. Allah Azza wa Jalla mengatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau engkau bermudahanah, mereka pun akan bermudahanah. Sudah. Akhirnya tidak ada lagi prinsip wala dan barak loyal dan antipati. Tidak ada lagi prinsip lakum dinukum waliyadin. Kita bareng-bareng jadinya. Nanti Idul Fitri bareng-bareng ya. Kemudian perayaan agama mereka juga bareng-bareng. Sudah. Bukankah itu yang dimaukan musyrikin dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, gantian 5 tahun kita jadi pengikut Nabi Islam. 5 tahun berikutnya Nabi dan sahabat jadi musyrikin. Apa ini? Ya. Nah, sekarang bukan setahun ganti setahun, sekarang bareng-bareng saja setiap tahun. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani fi din rahimakumullah, bukan begitu ajaran Islam. As Islam dalam bab akidah punya tuntunan, punya aturan. Ya, dalam bab semuanya. Tapi sekali lagi dan sering kita ulang-ulangi jangan terkesan atau jangan dianggap bahwa Islam mengajak kepada kekerasan. Tidak, urusan lahiriah, urusan lahiriah. Ini kita bicara urusan qalb ya dan sebagian urusan lahiriah yang memang dilarang. Kalau diperbolehkan silahkan dalam Islam ya yang diperbolehkan seperti yang sering kita jelaskan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya penulis di sini juga menyampaikan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabb dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-mar'u ma'a man ahab Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai Nah Ikhwani fiddin rahimakumullah Hadis ini begitu singkat. Hadis ini begitu singkat. Tapi kalau dicermati, direnungi, hadis ini di satu sisi membawa harapan besar, di sisi lain menyimpan ancaman yang besar pula. Ya. Asal usul atau di kisah yang lain terkait dengan hadis ini Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah. Kapan akan bangkit hari kiamat? Nabi pun bertanya kepadanya. Mada a'adatta laha. Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Qal ia menjawab la syai'a illa anni ah wa rasulah. Tidak ada suatu apapun yang kupersiapkan melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau bersama yang engkau cintai. Ya. Hadis <clears throat> dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ikhwanifidin rahimakumullah, lihatlah bagaimana hubungan mahabbah ini. Kalau mahabbah, rasa cinta itu diberikan kepada orang-orang yang memang pantas untuk dia cintai. Dia cinta kepada Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan as-salafus salih, para ulama al-amilin, ulama yang beramal dengan ilmunya, dan seterusnya. Anta ma'aman ahbabta kamu bersama orang yang kamu cintai. Jadi sekalipun bisa jadi orang tidak bisa beramal sebesar mereka. Tidak bisa beramal sebesar mereka para ulama. Siapa siapa saya? Tapi dengan bermodal kamu cinta dengan mereka, maka engkau akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, harapan besar hubbus salihin, cinta kepada mereka orang-orang yang saleh. Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, cinta kepada nabi dan para sahabat akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi ketika rasa cinta itu diberikan kepada musuh-musuh Allah, maka berlaku pula hadis ini, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang engkau cintai naudzubillah min dzalik kita berlindung kepada Allah ya, dari hal tersebut mencintai orang-orang kafir kalau yang dia cintai orang-orang kafir fasik musyrik ya naudzubillah Bagaimana kalau nanti ternyata dia betul-betul dikumpulkan bersama mereka? Hadis ini ancaman. Hadis ini ancaman bisa jadi betul-betul di apa buktikan apalagi kalau dia ternyata dengan cinta itu akhirnya merembet-merembet ke cinta terhadap ajaran agamanya nah kembali seperti yang tadi kita sebutkan di awal tanpa dia sadari mungkin dia sudah menjadi murtad ya begitu ngefan fulan dan fulan atau fulanah dari kuffar sehingga mereka melaksanakan suatu ibadah dia juga anggap baik ibadah itu padahal ibadah kepada selain Allah dia melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan akhirnya dia pun menilainya suatu hal yang baik kenapa karena sudah ngefan dia akhirnya yang dianggap baik dan yang dia cintai bukan hanya sosoknya tapi sampai perilakunya dan sampai pada perilaku yang itu maksiat atau kufur. Nauzubillah. Betul-betul bisa dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Makanya ini hal yang tidak bisa diremehkan. Ya, tentu syaitan akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar, tidak langsung pindah dari sini ke sini. Ya ketahuan, ya. Ketahuan Oh ini mau begini saya tidak mau kan begitu. Syaitan sudah pengalaman lembut setahap demi setahap, selangkah demi selangkah sampai tidak terasa dia sudah jadi orang kafir musyrik. Nauzubillah min dalik. Nah, ini bab mahabbah rasa cinta ini hal yang besar. Karena rasa cinta ini ini adalah suatu hal yang membuahkan banyak hal di belakangnya. Orang mukmin yang cinta kepada Allah, semua ibadahnya dilandasi apa? Rasa cinta ya kan? Jadi karena cintanya kepada Allah dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, bahkan rela mengorbankan nyawanya karena cinta kepada Allah. Nah, dahsyatnya cinta. Sebaliknya karena cinta kepada selain Allah pun demikian. Dia rela berkorban dan mati demi kecintaannya kepada sesembahan-sembahan mereka. Rela mengorbankan harta, sesajen, semuanya diberikan demi cinta kepada berhalanya. Waktu, tenaga demi cintanya kepada berhala. Nah, jadi mahabbah ini ini suatu hal yang sangat sangat-sangat penting dan dahsyat. Buahnya di belakang panjang banyak. Maka tidak bisa dianggap sepele. Sekarang orang-orang yang cinta kepada kufar dan meniru gaya mereka. Karena apa? Cinta, ya kan? Yang berpotongan rambut seperti mereka. Kenapa? Cinta karena mereka, ya kan? Ya, potongan rambut yang kayak pang-pang di jalanan itu meniru siapa? Meniru sahabat, cinta kepada sahabat dan solihin itu. Tidak. Pakaian yang serba macam-macam ya ada pakaian-pakaian khas kelompok band ini kelompok bola itu kelompok apa anting-anting dan lain-lain gaya bicara gaya berjalan gaya macam-macam ditiru kenapa mahabbah rasa cinta nah ikhwani din rahimakumullah Makanya di akhirat kelak datang penyesalan dari orang-orang musyrik. Mereka mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah. In kunna sungguh kami dahulu lafi dhalalim mubin benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? sawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian wahai sesembahan-sesembahan menyamakan kalian dengan Allah. Dalam hal apa? Ulama tafsir mengatakan fil mawaddah menyamakan dalam rasa cinta. Gara-gara cinta kepada berhala mereka, mereka jadi seperti itu. Rela berkorban ya sujud, ya, memohon, sesajen dan lain-lain kepada selain Allah karena apa? Mahabbah. Akhirnya menyesal di akhirat kelak. Ya. Sungguh kami sesat dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Allah dalam rasa cinta. Sementara kaum muslimin cinta kepada Allah sehingga taat kepada Allah. Ya. dan di akhirat kala sudah putus rasa mawaddah cinta dan mahabbah itu di dunia didorong rasa cinta di akhirat menjadi penyesalan maka putuslah rasa cinta itu mereka tahu ternyata syaitan hanya menipu saja id tabarra alladzina tubi'u min alladzina tabau wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab Ittabarra alladzina tubi'u ingatlah ketika berlepas diri. Alladzina tubi'u mereka yang diikuti minalladzina taba'u berlepas dari yang mengikuti. Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u Wara'ul adzab mereka melihat azab nyata di depan mereka sekarang, enggak main-main. Di dunia belum percaya, di akhirat baru melihat nyatanya. Ketika melihat baru mereka menyadari. Wara'ul azab, mereka melihat azab wa taat bihimul asbab. Ketika itulah putus hubungan cinta di antara mereka. Baru kelihatan ternyata kalian menipu. Salah sendiri kalian mau ditipu dan seterusnya. Ya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u mereka yang mengikuti menyesal. Lau anna lana karrah Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna Kalau kami bisa kembali lagi ke dunia Kami akan berlepas dari kalian Yang mengikuti Mengatakan begitu kepada yang diikuti Karena saat itu yang diikuti Berlepas diri Sudah berhasil silahkan rasakan Yang mengikuti membalas Seandainya kami bisa kembali Fanatabarra' kami akan lepas diri dari kalian seperti kalian sekarang berlepas diri daripada kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka sekarang nyata. Hasaratin 'alaihim hanya penyesalan-penyesalan, kegelisahan atas mereka. Ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi uh, bab mahabbah ini jangan dianggap sepele, ya. Jangan diremehkan walaupun asal muasalnya atau awalnya hanya rasa cinta dalam urusan-urusan duniawi tapi jangan dianggap berhenti sampai di situ. Syaitan akan terus menggoda. Nauzubillah min dzalik. Sudah isya atau belum? Belum. Ikhwan din rahimakumullah. Berikutnya Di sini ulama juga mengingatkan suatu masalah yang disebut dengan al-mudarat. Syekh fauzan hafizahullah taala menyebutkan al-mudaratu tajuzu 'inda ad-darurah. Al-mudarat ini lawan daripada al-mudahanah. Tadi kita sempat sebutkan ada fenomena mudahana. Fenomena mudahana <coughs> yang tadi kita sebutkan lawannya adalah al-mudarah. Al-mudarah ini e, seseorang yakni dia mengorbankan yakni lawannya bisa kita katakan begitu ya kalau tadi mengorbankan akhirat demi dunia. Kalau ini dia mengorbankan dunia demi akhiratnya. Mungkin <clears throat> terjadi suatu kondisi di mana dia rela mungkin mengeluarkan hartanya rela <clears throat> ya sekedar berbasa-basi tapi tetap menjaga akidah tetap menjaga keyakinan yang benar, tetap menjaga prinsip-prinsip agama. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Ya. Dia seorang yang buruk akhlaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum datangnya orang tersebut. Beliau sempat mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang itu. Bi'sa akhul ashirah. Bi'sa ibnul ashirah. Seburuk-buruk saudara bagi kaumnya. Seburuk-buruk anak bagi kaumnya. Ini orang yang akan datang. Kemudian dia datang dan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Beliau bertutur kata yang lembut kepadanya. Kemudian orang itu pun pergi. Setelah orang itu pergi, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anda tadi mengatakan tentang orang itu seperti ini. Bahwa dia adalah orang yang merupakan seburuk-buruk saudara bagi kaumnya. Seburuk-buruk anak bagi kaumnya. Tapi setelah orang itu datang, Anda justru berbicara dengan bahasa yang lembut kepadanya. Maka Nabi mengatakan, Ya Aisyah, Inna syarran nasi manzilatan Allah. Man tarakahun nas ittiqa'a fuhshi Wahai Aisyah sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah adalah seseorang yang ditinggalkan manusia karena kata-katanya yang kasar. Ya. Ikhwani fid din rahimakumullah dari sini kemudian sebagian ulama mengatakan kalau begitu diperbolehkan seseorang itu ya eh, demi menjaga agamanya, menjaga apa? prinsip-prinsip agamanya, akhlaknya dan lain-lain, boleh dia mengorbankan dunianya. Ya, boleh dia mengorbankan e, dunianya dengan kata-kata yang mungkin baik, mungkin lembut, ya. Yang penting agama tetap selamat, keyakinan tetap selamat. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi Eh, dua hal ini ya mungkin mudarah dan mudahana keduanya ya e, bertolak belakang dan terkadang seseorang sangat membutuhkan yang namanya mudarah pada kondisi-kondisi tertentu jangan melakukan mudahana Allahu a'lam bissawab sudah dekat Isya soalnya kita uh, istirahat dulu Nah, ini kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah